وقد أخذنا في الدرس الماضي القاعدة الثالثة وبعض فروعها في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى Dan pada pelajaran yang lalu kita telah mengambil kaidah yang ketiga yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kaidah ini beberapa furu cabang dari kaidah tersebut telah kita ambil baca. فما معنى صفات رب العالمين عز وجل كلها عليا نعم وبارك الله فيك أولا أنها صفة كمال ثانيا أنها صفة مدح ثالثا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه Kemudian beliau bertanya, apa maksud dari sifatullah kulluha ulia? Bahwasanya sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat-sifat yang menunjukkan ketinggian. Maka dijawab salah satu dari ikhwah bahwasanya maknanya adalah sifatu kamalin wa madhin bahwa sifat-sifat itu adalah seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan terpuji laisa fiha naqsun bi wajhin minal wujud dan juga tidak ada satupun naam dari segala sisi yang men, apa menjadi sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليلين على أن صفات رب العالمين جل وعلا كلها عليا فما هما الدليلان اللذان ذكرهما المصنف في شرحه نعم وبارك الله فيك الأول الدليل النقلي الشرعي والثاني الدليل العقلي النظري Kemudian setelah itu beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalil tentang masalah ini. Bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang menunjukkan ketinggian yang merupakan sifat kesempurnaan dan pujian ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh menyebutkan dua dalil. Pertama, dalil an-naql dan juga dalil al-aql. Naam. فما هو الدليل الشرعي النقلي على أن صفات رب العالمين عز وجل كلها عليا ما هو الدليل يا أديب قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى Kemudian beliau bertanya tentang dalil an-naql tentang sifat ini. Maka dijawab bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la dan milik Allah atau bagi Allah al-mathalul a'la ya al-wasful a'la itu sifat-sifat yang tinggi وما هو الدليل العقلي وتنافي ربوبيته Kemudian beliau bertanya tentang dalil al-aql, an-nadhari, Maka dijawab bahwasanya dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di adalah sifat adalah zat yang maha sempurna, maka tentunya juga mengharuskan juga sifat-sifatnya seluruhnya sempur sempurna. Dan sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya, ini menafikan rububiyahnya Allah سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن الصفة إذا كانت نق... إذا كانت نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه عز وجل كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك قال رحمة الله تعالى عليه لأنه سبحانه وتعالى عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص هذا الدليل الشرعي ولأن الرب لا يمكن أن لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص لربوبيته وهذا الدليل العقلي Kemudian beliau menyebutkan rahimahullahu taala tentang sifat-sifat naqs, eh, sifat-sifat eh, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini berdasarkan dalil al-aql yaitu kata beliau li'annahu subhana aqbal wasifin lahu bin naqs. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman kepada orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian yang kedua, wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu minan naqais. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak tersebut, sifat-sifat yang mengandung kekurangan. Kemudian yang ketiga, wa li anna rabb la yumkinu ayyakuna naqisa li munafatin naqs rububiyah. Bahwasanya Rabb Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak ini sifat-sifat yang kurang karena ini menafikan ya enam ya sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rabb menafikan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil an-naq apa al-aql an-nazari. أما الدليل الشرعي فقوله عز وجل مع أدلة أخرى سبحانه وتعالى عما يصفون Adapun dalil dari Al-Quran dalilun naqli adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sifatkan terhadapnya wa amma dalilu وأما الدليل العقلي فالذي يموت لا يصلح أن يكون ربا yakunu jahilan la yasluhu an yakuna rabban wal ajizu la yasluhu an yakuna rabban وهكذا في صفات النقص Adapun dalil Naam al-aql bahwasanya kata beliau yang mati tentunya tidaklah pantas untuk menjadi sebagai Rabb. Demikian pula yang bodoh tidak pantas menjadi Rabb. Demikian pula yang ajis, yang lemah tidak pantas untuk menjadi Rabb. قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر لم تكن ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق بل لا بد من التفصيل أي كما سيأتي Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه apabila satu sifat enam dari satu sisi merupakan sifat sempurna dan dari sisi yang lain adalah sifat kekurangan ya, sifat yang tidak layak lam takun sabitatan lillah maka sifat tersebut tidaklah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala wala mumtani'atan alaihi ala sabilil itlaqi dan juga tidak terlarang ya bagi Allah SWT secara mutlak bal la budda minat tafsil bahkan seperti ini sifat seperti ini harus dirinci sebagaimana akan datang ثم وضح هذا التفصيل فقال فنثبت لله عز وجل هذه الصفة في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا وضرب عدة أمثلة قال كصفة المكر والكيد والخداع ونحوها Kemudian beliau akan menjelaskan bahwasanya sifat seperti ini yaitu sifat yang pada satu keadaan sempurna dan satu keadaan yang lain menjadi sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala kata beliau kita tetapkan pada satu keadaan dan dari satu sisi enam pada keadaan yang lain akan ya terhalang itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau dalam kitab ini memberikan beberapa contoh seperti al-makar wal khida ya Nam, ya, hampir sama maknanya itu maksudnya tipu daya, tipu muslihat. Wal kal makri wal kaid wal khida. Ya, sifat tipuan dan yang semisal dengannya. فلا نثبت هذه لله عز وجل مطلقا فيقال الماكر الكائد المخادع لا ولا ننفيها عنه سبحانه وتعالى مطلقا ولكن لا بد من التفصيل كما سيأتي معنا maka sifat seperti ini kita tidak boleh menetapkan secara mutlak seperti kita katakan Allah makir Allah subhanahu wa ta'ala penipu tidak boleh kita katakan seperti itu dan juga kita tidak boleh nah menafikannya secara mutlak bahkan ya, ada rinciannya yang akan datang insya Allah penyebutannya والتفصيل هذا قال فيه فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها إذا كانت في مقابلة مثلها أي فإذا كانت في مقابلة مثلها دلت على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا في غير هذه الحالة قال فتثبت لله عز وجل في الحالة الأولى دون الحالة الثانية قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي فالله عز وجل يمكر بالماكرين Kemudian boleh menyebutkan bahwasanya rinciannya adalah sifat yang seperti tadi sebenarnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata fa hadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha bahwasanya sifat-sifat seperti ini kata beliau adalah merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala apabila sifat tersebut diperhadapkan terhadap yang semisal dengannya. Naam, li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajiz an muqabalati adui bimithli fi'lih. Karena ini menunjukkan bahwasanya pelakunya ya bukanlah naam zat yang lemah untuk menghadapi musuhnya semisal dengan perbuatannya. Nah, kemudian beliau mencontohkan dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya bahwasanya Allah itu membuat makar kepada orang yang berbuat makar pula. Allah membuat makar kepada orang yang berbuat makar. Bahkan Allah mengatakan Allah khairul makirin dan Allah sebaik-baik pembalas orang yang berbuat makar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nah, Allah Subhanahu pelakunya tidaklah ya lemah untuk berbuat seperti apa yang ya mereka laku lakukan. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal dan sebaliknya sifat ini akan menjadi sifat yang tidak layak baginya, sifat yang kurang apabila bukan pada keadaan seperti ini, bukan sebagai balasan ya. Nah, pada yang berbuat yang semisal dengannya. Fa tasbutu lillahi fil halil fil halil ula duna tsaniyah Maka kita tetapkan bagi Allah SWT sifat seperti ini pada keadaan yang pertama untuk sebagai balas balasan terhadap orang yang berbuat yang semisal dengannya. Duna tsaniyati, tidak pada keadaan yang kedua. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin dan mereka hendak berbuat makar ya dan Allah yang berbuat makar dan Allah sebaik-baik pembalas orang-orang yang berbuat makar. فمكره جل وعلا بالماكرين يدل على كماله سبحانه وتعالى وهذا من كماله عز وجل من كمال علمه وكمال قدرته وكمال قوته عز وجل فهو ماكر بهم وليس بعاجز Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nah, membalas perbuatannya orang-orang yang berbuat makar ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan ilmunya, menunjukkan kesempurnaan ya kemampuannya, kekuatannya. Dan Allah SWT tidak tidaklah sama sekali lemah ya. Nah, menghadapi orang-orang yang berbuat seperti itu. وهكذا قال قوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صفة الكيد أيضا بذلك التفصيل Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka hendak membuat nah berbuat suatu tipuan, ya, tipu daya, tipu muslihat wa akidu kaida dan saya kata Allah Subhanahu wa taala juga ya mampu berbuat enam ya tipu daya ya, terhadap mereka yang melakukan tipu daya. Enam. Maka sifat al-kaid juga ini semisal sama dengan sifat al-makar tadi. وأيضا في المثال الثالث قوله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال إلى غير ذلك أي من الأدلة في مثل هذه الصفات Demikian pula contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah." Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah Subhanahu wa taala wa huwa khadi'uhum dan dialah Allah yang memberikan tipuan kepada mereka mereka ila ghairi dzalik dan selain dari pada ini dari dari dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat ini, sifat-sifat muqabalah. فإذا قيل هل يوصف الله عز وجل بالمكر مثلا هل يوصف بالمكر قال فلا تقل نعم مطلقا ولا تقل لا مطلقا ولكن فصل ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah berkata, "Fa idza qila apabila dikatakan hal yusafullahu bil makri mathala, apakah Allah Subhanahu wa taala boleh disifati dan dengan sifat makar, sifat ya menipu, ya umpamanya, Fala takul na'am. Maka jangan engkau mengatakan menjawab na'am ya, secara mutlak. Wala takullah. Demikian pula jangan engkau mengatakan tidak secara mutlak. Walakin kul akan tetapi katakan eh, dengan rincian huwa makirun biman yastahiqqu dalik. Bahwasanya Allah ya adalah na'am makir yang memberikan tipuan terhadap memang terhadap orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan ya enam eh, perlakuan seperti itu. والله أعلم وهكذا في بقية الصفات فإذا قيل هل يوصف الله عز وجل بالكيد فلا تقل نعم ولا تقل لا ولكن فصل وقل هو يكيد بمن يستحق ذلك وهذا من كماله سبحانه وتعالى Demikian pula ya sifat-sifat yang lain yang semisal dengan ini. Nah, apa seperti sifat al-kaid. Nah, apa, apakah nah apabila ada yang orang yang bertanya mengatakan apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-kaid ini? Nah, maka dijawab dengan uh, jawaban yang seperti semula yaitu dengan rincian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakiru biman yastahikul kaid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya tipuan kepada mereka-mereka yang memang berhak untuk mendapatkan tipuan. Nah, dan ini menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. وهكذا في صفة الخداع هل يوصف الله عز وجل بالخداع فلا تقل نعم ولا تقل لا ولكن قل هو يخدع من يستحق ذلك والله أعلم Demikian pula pada sifat al-khida, ya. Enam, maka jangan dinafikan secara mutlak dan jangan ditetapkan secara mutlak akan tapi dengan rincian yaitu bahwasanya Allah SWT memberikan khida kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan khida tersebut. Tipuan ya, semakna tipuan juga. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرع الثاني من فروع هذه القاعدة الثالثة في صفات رب العالمين فقال رحمه الله تعالى صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية قال فالثبوتية ما أثبتها الله عز وجل لنفسه والسلبية هي التي نفاها عز وجل عن نفسه Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berpindah pada cabang yang kedua dari sifat yang ketiga atau kaidah yang ketiga yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah yaitu kata beliau al-far'u tsani sifatullah tanqasim ila qismain. Cabang yang kedua dari kaidah yang ketiga bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua bagian, thubutiyatin wa salbiyatin, yaitu sifat thubutiyah sifat yang ditetapkan wa sifat salbiyah itu sifat yang ditiadakan. فالثبوتية ما أثبتها عز وجل لنفسه وجميعها كما تقدم معنا في الفرع الأول جميعها صفات كمال Kata beliau pasubutiyah itu ma'asbatah Allah li nafsihi ya. Sifat subutiyah itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya kal hayati wal ilm seperti hidup dan memiliki ilmu seperti sifat haya wal ilm dan seluruh sifat subutia itu adalah seluruhnya adalah sifat-sifat kamal sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah lalu kal hayati wal ilmi wal qudrah kama taqaddama ma'ana fi tafsir al fi dars sabiq seperti bahwasanya Allah SWT disifati bahwa Allah yang maha hidup yang memiliki ilmu dan memiliki kudrah kemampuan. فالحياة صفة كمال وهي صفة ثبوتية لله سبحانه وتعالى والعلم صفة كمال وأيضا هي صفة ثبوتية لله عز وجل والقدرة كذلك وهكذا بقية الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه Maka seluruh sifat-sifat ini hidup, ilm, kudrah ini seluruhnya menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nam sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. فما هو الواجب علينا تجاه هذه الصفات الثبوتية قال رحمه الله تعالى فيجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى صفات ثبوتية جميعها صفات كمال يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل Kemudian beliau mengatakan, maka apa yang wajib kita tempuh dalam dalam perkara uh, sifat-sifat uh, subutiyah ini yang Allah tetapkan pada dirinya sendiri. Beliau mengatakan wa yajibu itsbatuha lillahi 'alal wajhil layiq Maka wajib kita menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah sesuai yang layak baginya. Lianna Allah طيب. نعم. لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه وهو سبحانه وتعالى أعلم بصفاته. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya dan Allah SWT adalah lebih tahu terhadap sifat-sifat tersebut. Allah SWT lebih mengetahui terhadap sifat-sifatnya yang telah dia tetapkan pada dirinya. Maka wajib kita menetapkannya sebagaimana Allah menetapkan sifat-sifat itu terhadap dirinya. إذن هذا الجزء من ماذا؟ من الفرع الثاني والقسم الأول من الصفات وهي الصفات الثبوتية وكلها صفات كمال والواجب علينا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير maka inilah bagian pertama dari cabang yang kedua dari kaidah yang ketiga yaitu sifat subutiyah yang, yang yaitu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya maka ini wajib kita tetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya dan seluruh sifat-sifat ini seluruhnya adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. أما القسم الثاني فالصفات السلبية الصفات المنفية التي نفاها رب العالمين عز وجل عن نفسه فتنبه لهذا الجزء من هذا الفرع في هذه القاعدة قال السلبية هي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كالظلم كالظلم والموت والعجز والجهل وغير ذلك هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول يجب نفيها لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى فيجب علينا أن ننفيها لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه هذا الأمر الأول الأمر الثاني يجب علينا اعتقاد ثبوت ضدها ما ضدها نثبت كمال الضد فننفي عن رب العالمين سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه من الموت الحي الذي لا يموت مع اعتقاد كمال ضد هذه الصفة ما هو الحياة الكاملة لله عز وجل اللائقة به سبحانه وتعالى إذا فالصفة المنفية في هذا المثال الذي ذكرناه صفة الموت ننفي هذه الصفة لأن الله نفاها عن نفسه والأمر الثاني نثبت كمال الضد ما ضد الموت الحياة كمال ضد أي كمال الحياة لله عز وجل سبحانه وتعالى نثبت له كمال الحياة وصفة الحياة صفة كاملة تليق به سبحانه وتعالى Kemudian setelah selesai dari bagian yang pertama dari far yang enam yang ke pertama ini dari kaidah yang ketiga adalah sifat as-salbiyah yang biasa juga disebut kata beliau sifat manfiyah sifat salbiyah biasa juga disebut sifat manfiyah yaitu hiya allati nafaha Allah an nafsihi kadzulmi yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan eh, tiadakan dari dirinya seperti sifat zulm ya, sifat berzalim demikian pula boleh mencontohkan yang lainnya al maut wal ajs wal jahl ini seluruhnya adalah sifat-sifat ya salbiyah ataupun mampia yang Allah nafikan tiadakan dari dirinya Kemudian beliau berkata, maka pada sifat salbi atau mempia ini yang wajib kita tempuh pertama adalah wajib kita menepikannya, meniadakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang wajib kita tempuh pada sifat-sifat seperti ini adalah wajib bagi kita untuk meyakini lawannya. Ya. Nah, seperti Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, La ta'khuduhu sinatun wa naum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Enam. Demikian pula, umpama sifat eh, al-maut. Ya, yang dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib menetapkan lawannya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup. Ya, ketika kita mengatakan bahwa Allah tidaklah mati, apa enam Allah menepikan dari dirinya sifat kematian ini maka tentunya apa wajib kita menetapkan lawannya kebalikannya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya maha hidup yang sempurna ya kehidupannya yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak pernah diakhiri dengan kemati kematian. enam ini yang beliau sebutkan ya secara singkat. Jadi saya ulang bahwasanya pada sifat ini sifat salbi atau mampia ini nah, yang wajib kita tempuh dua hal. Pertama, menafikan, wajib kita menafikan darinya sebagaimana Allah menafikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak ini. Kemudian yang kedua menetapkan lawan-lawan lawannya. Ya seperti Allah menafikan adanya sifat mati bagi dirinya, maka kita menetapkan sifat apa kesempurnaan kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. ثم ضرب مثالا رحمه الله تعالى بالظلم قال السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كالظلم كالظلم فيجب نفيها نفي صفة الظلم عن الله عز وجل لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه قال لكن الأمر الثاني يجب علينا اعتقاد ثبوت ضدها لله عز وجل على الوجه الأكمل قال لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا النفي المطلق ليس بكمال حتى يتضمن ماذا حتى يتضمن ثبوتا فنفي الظلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى يتضمن ثبوتا وهو كمال العدل فمن كمال عدله la yadhlimu ahada. Kemudian boleh mencontohkan seperti sifat kezulmi, sifat zalim. Boleh mengatakan fayajibu nafihu anillah, maka wajib kita menafikan, meniadakan, mengingkari sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah nafaha an nafsi, karena sesungguhnya Allah telah meniadakan, menafikan sifat ini dari dirinya. Kemudian, lakin yajibu tiqadu thubuti udhiha lillahi ala wujuhil akmal akan tapi wajib kita meyakini tetapnya ya kebalikan ataupun lawan dari sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ya sesempurna-sempurnanya. Naam. Lianna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana thubutan. Karena penafian itu tidak akan mungkin menjadi sempurna sampai mengandung dalamnya penetapan yaitu lawan lawannya seperti sifat adzul. Ya sifat adzul. Nah, kita nafikan dari Allah maka wajib bagi kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat keadilan. Ya, ketika kita menafikan dari Allah bahwa Allah tidaklah berbuat zul, berbuat zalim, maka wajib kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat al-adl bahwa Allah SWT maha maha adil قال مثال ذلك قوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا فيجب نفي الظلم عن الله عز وجل مع اعتقاد ثبوت العدل له على الوجه الأكمل seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala yadhlimu rabbuka ahada dan Rabbmu tidak tidaklah sama sekali tidaklah berbuat zalim kepada ya siapapun. Maka wajib kita menetapkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha maha adil. وكذلك صفة العجز نفاها رب العالمين سبحانه وتعالى عن نفسه إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فيجب علينا عندئذ أولا أن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أن ننفي عنه هذه الصفة صفة العجز الأمر الثاني يجب علينا اعتقاد ثبوت ضدها على الوجه الأكمل ما ضد العجز القدرة الكاملة إذا ننفي صفة العجز لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه ونثبت له ماذا القدرة الكاملة فهو جل وعلا لا يعجزه شيء لماذا لكمال قدرته وقوته وعلمه وإحاطته subhanahu wa ta'ala. Kemudian demikian pula kata beliau, contoh yang lain adalah seperti sifat al-ajiz. Ya, sifat lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kita nafikan dari sifat al-ajiz ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun di muka bumi dan di di langit dan di bumi yang lemah darinya. Naam. La yu'jizu syai'un fil ardi wala fis sama. Maka wajib kita tetapkan pada sifat ini. Naam ketika kita menafikan sifat al-ajiz dari Allah adalah ya menafikan sebagaimana Allah menafikannya dari dirinya. Kemudian yang kedua menetapkan lawan dari al-ajiz tersebut. Ya. I'tiqadu i'tiqadu di'dhi al-akmal ya. Kita meyakini tentang lawannya. Bahwasanya Allah SWT maha memiliki sifat kemampuan ya yang sempurna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha mengetahui dan melingkupi segala sesuatu. Ya, ini lawannya daripada sifat al-ajiz ini. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرع الثالث من فروع القاعدة الثالثة في صفات رب العالمين عز وجل فقال رحمه الله تعالى الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية فبعد أن بين المصنف في الفرع الثاني أن الصفات تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية تحدث عن الصفات الثبوتية في هذا الفرع الثالث وأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين القسم الأول ذاتية والقسم الثاني فعلية فما معنى الفعلية وما معنى الذاتية الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها كصفة السمع وصفة البصر وصفة الوجه وغيرها من الصفات وأما الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كصفة الاستواء على العرش والمجيء ونحوه Kemudian beliau rahimahullahu taala berpindah pada cabang yang ketiga dari kaidah yang ketiga yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di mana sebelumnya beliau menjelaskan tentang uh, Ah, bagian yang kedua tentang sifat subutiyah dan sifat salvia yang telah lalu penjelasannya. Kemudian beliau berkata al-far'u tsalitsu as-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismaini. Cabang yang ketiga dari kaidah yang ketiga bahwa sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan sifat zatiyatin wa aliyah, Zatiyatin, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Fadzatiyatu sifat zatiyah hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha kasam'i wal basar yaitu sifat yang senantiasa enam sifat yang senantiasa disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yazal wa la yazal ya, Yang tidak pernah terpisah darinya. maksudnya, lam yazal wa la yazal muttasifan biha seperti mendengar, melihat, demikian pula boleh menambahkan sifat al wajah Ya, ini senantiasa Nam Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya dan tidak pernah terpisah darinya. Kemudian wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan masyianya Allah, kehendaknya Allah. Insya Allah jika Allah mau Allah melakukannya wa insya Allah yaf'alha dan apabila Allah mau berkehendak Allah tidak melakukannya. Kal istiwa'i 'alal ars seperti istiwanya Allah di atas ars. Kemudian sifat al-maji ya, sifat datangnya Allah سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى قال وباعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية لماذا؟ لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء مع من شاء طيب. Kemudian beliau berkata وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين dan boleh jadi kata beliau sifat tersebut dia adalah sifat zatiyah dan sifat fi'liyah ya sekaligus ditinjau dari dua sisi ya ada sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat disifati sebagai sifat sifat zatiyah dan juga sekaligus sifat fi'liyah bi'tibarain dengan dua tinjauan, dua sisi. Seperti kal kalam, nah, seperti sifat berbicara. Fa inna bi'tibari asli sifat sifatun zatiyah kata beliau. Karena ditinjau dari sisi asal sifat itu bos adalah di sifat Allah Subhanahu wa taala nam disifati dengan sifat berbicara. Lianna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disifati bahwa Allah itu apa? berbicara. Nah, sifat ini ditinjau dari sisi asal dari sifat itu, maksudnya Allah senantiasa disifati apa? Bahwa Allah itu ber, berbicara. Wa bi'tibari ahadil kalam akan tapi ditinjau dari sisi apanya ya? Satu persat apa satu persatunya dari ucapannya Allah umpama ketika dia berbicara dengan ini tambahan penjelasan saja ketika berbicara dengan Nabi Musa ataupun berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam maksudnya bi'tibari ahad ya Artinya ketika Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Musa atau ketika Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim atau siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya, maka ini juga apa? Dikatakan sebagai sifat apa? E, nam, fi'liyah. Ini kan maksudnya wa bi'tibari ahadil kalam sifat fi'liyah. Lianna al-kalam muta'alliqun bi Karena pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan masyiatnya. Kapan Allah mau berbicara, kepada seseorang di antara hamba-hambanya maka dia berbicara. Makanya apa? Sifat apa namanya ini? Di sifat fi'liya. Jadi ada kadang sifat ini dianggap sebagai sifat fi'liya dan sekaligus sifat zatiyah. Nah, ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama sifat zatiyah karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terlepas dari pensifatan ibu Allah itu apa? Maha mampu untuk berbicara. Tapi ditinjau dari sisi satuannya, ucapannya Allah ketika Allah hendak berbicara kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, maka di situ disebut sebagai sifat fi'liyah. Karena ini apa? Berkaitan dengan masyianya Allah Subhanahu wa taala, yatakallamu bima syaa wa mata Allah berbicara Eh, dengan apa yang dia uh, dengan siapa yang dia kehendaki mata dan kapan saja dia ya dia berkehendak untuk ber, berbicara maka dia berbicara Allah Allah إذا حاصل هذين الفرعين أن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين القسم الأول ثبوتية والقسم الثاني سلبية والثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ثبوتية والثاني سلبية والثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذاتية وأيضا فعلية وأيضا ذاتية وفعلية وضرب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا القسم الثالث الذاتية الفعلية بصفة الكمال بصفة الكلام Kata beliau maka hasil ringkasan dari cabang yang ketiga ini bahwa sifat Allah itu menjadi ya, dibagi menjadi dua bagian, zatiyah, kemudian yang kedua fi'liyah. Kemudian uh, afwan, apa tadi? Sebir. Tuh, apa nah, sebir sebir sebir. Jadi kata beliau ini part yang ketiga ikhwan ya. Awalan انظرنا انظرنا ثبوتية سلبية وثبوتية إلى ثلاثة طيب Jadi kata beliau sifat ya hasilnya pembahasan ini adalah terbagi menjadi dua bagian ada sifat thubutiyah dan ada salbiyah. Kemudian thubutiyah ada dibagi menjadi tiga ya. Thubutiyah, zatiyah, fi'liyah, kemudian yang ketiga zatiyah fi'liyah. Zatiyah dan fi'liyah dengan dua tinjauan tadi. طيب. نكتفي بهذا القدر ويأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم الفرع الرابع ونهاية هذه القاعدة في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين Baik kita cukupkan pelajaran ini insyaallah dan akan datang nanti 6 bagian yang keempat nanti dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Eh, memberikan manfaat kepada yang telah kita sebutkan dan menjadikannya sebagai amalan kita akan memberatkan timbangan amalan kita nanti pada hari kiamat. Wallahu alam. Subhanallah.